tiga ya. Ada perintah mengerjakan sholat. Nah ini di indeks Quran jilid yang keempat. Ibu dan Bapak bisa melihat. Membukanya untuk kajian kita pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kajian indeks Quran ini kita akan semakin menjadi paham adanya dalam memahami Al-Quran. Untuk murrota di hari Kamis, Ibu dan Bapak bisa dipersiapkan untuk kesempatan pagi ini. Morotalnya hari Kamis adalah surah Al-A'raf ya, surah Al-A'raf ayat 19 hingga ayat ke-51 ya. Bisa dipersiapkan surah Al-A'raf diawali dari ayat ke-19 hingga ayat ke-51 itu adalah untuk hari Kamis ya. Ibu dan Bapak bisa mempersiapkannya. Baik, sudah dipersiapkan? Ada? Nah, surah Al-A'raf ayat 19 hingga ayat ke-91. Itu adalah untuk murotal ya Pak Joko, Bu Joko nih. Ya, mudah-mudahan tidak kehilangan. Nah, ini. Baik, saya siapkan dulu uh, komputernya terlebih dahulu untuk pemahaman kita kajian kita hari ini ya kita akan coba mengkaji tentang uh, eh, sholat ya kita kan sudah tahu dalil-dalilnya tapi mungkin ada beberapa ibu dan bapak yang belum memahami dari dalil lengkapnya di halaman ke 73 ya indeks Quran jilid keempat ini ada yang pertama adalah perintah mengerjakan sholat. Ya. Ada di surah kedua, suratul Baqarah. Baik, ini saya buka dulu ya. Surah kedua ayat 43. Ini surah kedua. Surah kedua. Ya. Suratul Baqarah ayat 43 tentang kewajiban mengerjakan sholat. Kita sudah terbiasa, sudah tahu, kadang ya, kadang-kadang sering dengar, tapi kita kadang-kadang tidak paham adanya di mana. Nah itu kan dengan indeks Quran ini kita akan menjadi paham letaknya di mana, adanya di mana. Gitu. Nah, saya siapkan CD korinya ini ibu dan bapak yang tentu ingin mudah belajar Quran ada CD kori ya silahkan kita ke toko buku karya Malaysia kalau nggak salah karya orang Indonesia tapi hasil pembuatan orang Malaysia jadi dengan sidikori itu bisa keluar suratnya keluar ayatnya dan keluar bunyinya tentu yang baca adalah syekh-syekh ya itu bisa Syekh Huzaifi nah, itu ya eh, banyak sekali syekh-syekh kita coba dulu ya satu. Nah, ini udah ada mulai masuk rekamannya. Nah, ini. Kita coba. Nah, mudahnya mudah ya ketimbang membuka Al-Qur'an, ini udah kalau pakai ini lebih mudah. Hmm. Ini kita coba dulu ya. Oh iya nih. Jadi ini harus coba terlebih dahulu ininya. Surah kedua ayat 43. Kita keluarkan dulu ini. surah al suratul Baqarah, surah Al-Baqarah ini halaman ke-7 ya untuk ayat 43 ini. Ayat 43. Wa aqimus shalah itu ya. Ada ini. Hmm, mulai sidin jalan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar Ada ya.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 Wal, jangan menukar-nukar nih, ya. Jangan mencampur adukan. Wala talbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Di ayat 42-nya. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Di ayat 43-nya Wa aqimus sholat. dan dirikanlah sholat, Wa atuz zakat. selalu ada kewajiban sholat pasti ada zakat. Tapi yang mampu kalau yang enggak mampu mah iya, ya enggak ya nisob ada nisobnya, Ada batasnya kapan kita harus mengeluarkan zakat. Ini dan orang yang memiliki penghasilan. Nih. Wa aqimus sholat. dan dirikanlah sholat, Wa atuz zakat. dan tunaikanlah zakat. Wargau tuh wargau ini fil amar irka'u dan rukulah kalian ma'arraqiin bersama orang-orang yang ruku tuh ini ya nih tuh ada wa aqimus salata wa tuh ya wargau itu ya nih wa aqimus coba diulang lagi bacanya ya وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة warka'u ma'arraqi'in. Belajar itu kan, mutus-mutus. Wa aqimus wa salata wa atuz zakata warka'u warka'u ma'arraki'in. Ya. Ini terjemah lepasnya. Dan laksanakanlah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta beserta bersama orang-orang yang ruku. Ata'murunan nasa bil birri, wa tansawna anfusakum, wa antum tatluna alkitab, afala ta'ilun. Atakmuruna. Apakah kalian suruh anas orang atau manusia-manusia bil dengan kebaikan wa sauna dan kalian melupakan anfusakum diri kalian sendiri wa antum padahal kalian tatluna kalian membaca alkitab alkitab Al-Qur'an afala taqilun nih tidakkah kalian berakal Apakah kalau kamu tidak punya otak, kamu ngajak orang lain sementara kamu nggak melaksanakan? Nah ini. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Ini kitab di sini bermana yang ini kan berbicara tentang yang lalu. Kitab di sini kitab Taurat. Ya Taurat, Injil, ya ada Injil, ya ada Jabur, nah itu. Tidaklah kamu mengerti. Ini kan untuk pelajaran bani-bani Israel. Israel ya. Memang sudah seperti itu dari dulu ya. Tidak ini membantai ini membantai saudara-saudara kita lebih 1300 Allahu Akbar. Dia hanya berhenti karena takut dengan Amerika karena memang sekutunya ya. Dan saat malam pelantikan aja begitu jelas sikap ya presiden yang baru itu memihak kepada Yahudi. Tapi mudah-mudahan ya ada perubahan. Karena dia juga sekolahnya SD-nya di Jakarta gitu ya. Dua tahun. Mudah-mudahan ada perubahan. Walaupun pernyataan politiknya seperti itu. Yang mengagetkan. Yerusalem harus jadi ibu kota Palestina. Eh Israel. Padahal itu sudah jelas. Dari dulu juga punya Palestina. Baik itu ya suratul Baqarah ayat 43 kemudian ayat 83. Nih, cari lagi ini ya kita pajukan. Nih, kita cari ayat yang ke 83. 83 nih ya. Terus hmm, 83. Nah, dia sebelah sini adanya nih. Ini. Ya, 83. kebajikan. Nah, ini dia. Sudah ketemu Ibu. Ibu dan Bapak di surat Al-Baqarah ayat ke-83. Quran berwarna atau Quran terjemah berkata sama aja. Halaman 12. Masih topik kita tentang kewajiban sholat. Nah ini dia ya ayat ke-83. Ya. أعوذ rajim wa الشيطان wa il وإذ na belajar mutus belajar maca bahasa macamnya ngeja kita wa il akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa tuh ya di sini ya.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 Nah ini kita. Nih. Wa iz akhadna. Ada ya, halaman ke-12 terjemah perkatanya. Wa iz akhadna dan ketika akhadna kami mengambil Mitsaqa Bani Israel. Janji kepada Bani Israel. Israel, nah itu ya. Bani Israel. itu mengjahat jahat dari dulu ya. Nih. La ta'buduna. Janganlah kalian menyembah. La ta'buduna illallah. Selain Allah. Jadi jangan menyembah yang lainnya. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua. Ihsana berbuat kebaikan. Berbuat baiklah kepada keduanya. Wabil kurba dan kerabat dekat jadi jangan baik kepada orang lain, sementara kepada keluarganya musuhan jangan nih. Pada dulu dibaikin kedua orang tuanya, kemudian saudara dekat dulu. Baru wal yatama dan anak-anak yatim. Wal masakini dan orang-orang miskin. Wakulu dan ucapkanlah lindas kepada manusia husna kata-kata yang baik. Nah ini topik kita tentang sholat, kewajiban sholat. Wa aqimus sholat dan tunaikanlah, dedikanlah sholat. Wa atuz zakah dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Thumma tawallaitum kemudian kalian berpaling. Ini ya orang Israel kan <laughs> gitu ya. Asalnya benar berpaling tuh. Thumma tawallaitum Kemudian kalian berpaling, kalian ingkar nih Bani Israel ini. Illa qalila, kecuali sedikit sekali sebagian kalian. Minkum dari sebagian kalian. Wa antum dan kalian mu'ribun masih menjadi pembangkang. Itu orang Israel nih. Nih. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel. Israel sekarang Yahudi Israel nih. Yaitu Janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu, kepada orang tuamu, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu ya. Summa Tetapi kemudian nih ya, kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian dari kamu dan kamu masa dan kamu masih menjadi pembangkang. Itu ya Israel. Seperti itu. Hmm. Ya. Bapak Hamid Cililitan. Hari saya sholat sudah lampu. Hmm, banyak sholat yang gila, ditinggalkan. Nah, banyaklah berbuat kebaikan. Jadi kalau dalil cari dalil yang kuat, kita tidak ada kodo dalam sholat. Hanya ada kodo dalam puasa. Itu ya. Tapi sebagian ulama ada sering mengkodo sholat. Tapi tidak ada dalil yang kuat. Kodo itu hanya kodo untuk berpuasa. Tapi tidak kodo untuk sholat. Itu Bapak ya. Bagaimana tuh masa lalu sering ketinggalan sholat? Nah, banyaklah berbuat kebaikan. Eh, dirikanlah sholat dan tunai, tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu. Dan kamu selalu berpaling. Nah, kecuali lain. Karena satu dan lain hal terlalu lelah bekerja, tidur, di rumah sendirian. Kemudian tiba-tiba kita terlelap tidur. Tahu-tahu bangun jam 9 siang atau jam 8. Salat subuhnya kan lewat. Bangun, langsung yang wudhu, salat. Nah, itu namanya kodo di situ. Kodo itu melaksanakan sesuatu tidak pada tepat pada waktunya, mengkodo. Itu itu di, di, di, diperkenankan kan orang gila sampai dia sadar, sampai dia sembuh. Anak kecil sampai dia dewasa. Orang tertidur sampai dia bangun gitu ya. Kalau kita tertidur sebulan kayak Wali Songo kan. Tertidur tapi ya bukan tidur. Bangun ya itu mengkodo. Tapi kalau kodo, kodo, kodo sengaja itu tidak ada. Ya. E, tapi beberapa ulama ada yang menyatakan. Tapi dalil yang kuat nggak ada. Hanya ada kodo untuk saum, untuk puasa. Tapi tidak ada kodo untuk sholat itu ya. Ya, di pesantren dulu ada memang seperti itu ya, ada teman-teman saya dulu di pesantren juga. Ya selama lagi mudanya banyak saya meninggalkan sholat. Ya, dia, dia kemudian sadar, taubat, terus sholat. Kok kamu sholat? Iya mengkodo yang lalu-lalu. Oh gitu. Itu ya saya saya bilang dalilnya mana dalilnya tolong nggak ada dalilnya untuk untuk mengkodok sholat tapi adanya kok dalilnya mengkodok puasa itu ya Nah, kemudian masih tentang topik sholat kita, perintah mengerjakan sholat ada di 110. Nih, kalau komputer tinggal dimajukan seperti ini. Tuh ya, ayat ke 110. Nih, ya. Ayat 96, hmm, pajukan ininya ya. Tuh. Ayat ke 110. Ini 96. Hmm, ini ya. Hmm. Maju lagi. Tuh. Ya, kita pajukan. 107. Nah, dia 110 ya. Ada di komputernya nih, ini dia. 110. Ibu di buku Quran Terjemah Perkatanya 110 ada di halaman 17. Agak lama sedikit karena saya menyiapkan ini. Jadi nanti ibu dan bapak kapan waktu ingin CD tutorialnya ada tulisannya ada tak tunjukin. Sambil belajar terjemah perkata, belajar membaca perkata. Jadi semuanya akan bisa. tujuannya pinter, bacanya bagus, ngerti isinya dan tujuannya adalah untuk diamalkannya. Kalau cuma pinter doang, setan juga pinter. Ya, gitu, gurunya malaikat ketika kan gitu. Dulunya. Ya. Ada ya ayat 110 masih tentang perintah salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إن قلنا Inna Allah bima ta'amaluna basir. mau di, diputus kayak gini ya bagi orang yang baru belajar membaca wa aqimus wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma' tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah in gunnah indallah lah pada Allahnya dibaca tebal tabkhim innallaha Innallaha bima ta'maluna basir. Tuh, ya. Ini penting untuk terjemah perkataan kayak gini. Ya, nih ayat 110. Wa aqimus shalah wa aqimu wa-nya dan aqimu wa aqimus shalah dan dirikanlah oleh kalian. Nimu jamak ya. Wakimu koma yakumu. Wakimu dan dirikanlah. Ini. Wakimu sholat dan dirikanlah oleh kalian. as tak sholat. Itu ya. Gandengan kan. Kalau ada kewajiban sholat. Pasti ada kewajiban zakat. Kalau suruh taat kepada Allah. Setelah itu taat kepada kedua orang tua. Dua-duanya penting. <laughs> Itu ya. Jadi kalau sholat nggak ada zakatnya. nggak termasuk beriman. Di zaman Sayyidina Abu Bakar orang Islam yang tidak zakat, tidak mengeluarkan zakatnya diperangi. Ayo mau ngeluarin zakat apa mau tak perangi kan gitu. Berarti keluar dari keislamannya. Yang mampu berzakat tapi ya. Yang belum yang gak punya apa apa yang mau dijakati, gak punya penghasilan. Nah, kalau saya kan e, gajinya sekian dicicil boleh aja gitu ya dua setengah persen satu juta itu kan zakatnya dua puluh lima ribu rupiah itu dua setengah persen 10 juta ya dua setengah persennya dia dua 250 ribu gitu. Gak banyak kok zakat ya, itu ya. Ini. Cuman banyak itu karena dikumpulin jadi banyak gitu ya. Gak dijakatin terus. Nanti disetrikain hartanya. Nih. Pasti ada perintah sholat, pasti perintah zakat. wakimu sholat dan dirikanlah oleh kalian as sholat Sholat nih, wakimu ini jamak tuh. Wa dan dirikan oleh kalian as-salata salat. Ya, fi'il fa'il, as-salata maf'ul. Wa atu zakah dan tunaikanlah zakat. Ya. Wa dan tunaikanlah oleh kalian jamak az-zakata zakat. Wa ma tuqaddimu dan apa yang kalau waknya dan ma apa yang tuqaddimu kalian dahulukan ya li anfusikum ini ya, untuk diri kalian min khair dari kebaikan tajiduhu kalian mendapatinya indallah di sisi Allah innallaha karena sesungguhnya Allah bima bi dengan ma apa yang nanti kita ada belajar ya ada satu huruf bermakna dua huruf bermakna melalui metode Granada atau Al-Kasyaf bagus tuh ya bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan basir Allah Maha melihat ini tuh ya Aha. Itu ayat ke-110 dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan adalah untuk dirimu itu kalau kamu sudah mengerjakan kebaikan, maka kamu berhak mendapatkan pahala kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat dan maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini ayat ini tentang Yahudi dan Nasrani ya. Yahudi Israel, Nasrani Kristen dan itu kan. Itu memang kita dulu saudara. Agamanya semua agama samawi. Tapi Injil Yakub yang lalu sudah berubah. Itu ya, Quran yang masih terjaga keasliannya. Tuh di ayat ke-11-nya. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga, kata mereka, kecuali orang Yahudi dan atau Nasrani. Jadi menyepelekan yang lain. Itu hanyalah angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Itu kan memicingkan orang-orang Islam. Karena kan dari keturunan Nabi Ibrahim, kita dari Ismail kan, Yahudi dari Yahuda dari Ishak, dari putra Nabi Ibrahim juga. Jadi yang bertikai itu di Israel, sekarang Palestina itu saudara kan. Saudara seibu, eh seayah ya, beda ibu. Situ ya. Itu Siti Sarah. Jadi itu ya. Dari keturunan berbeda. Nah, Siti Hajar. Itu kita kan dari Nabi Ibrahim melalui Ismail. Mereka melalui Ishak. Mereka menganggap Oh Siti Hajar itu kan dari budak tadinya. Wah itu jadi memicingkan orang-orang Quraisy orang Arab. Nah ini. Sudah ada ya tentang perintah sholat. Kemudian tentang perintah sholat ini ada di surat Toha surat ke-20. Ya, surat ke-20 saya cari dulu ya. Surat ke-20 cepat kok. Ayat ke berapa tadi? 14. Hmm, ya. Kan sebentar lagi kan berakhir. Ya, jam 6 selesai. Ibu teruskan, Bapak teruskan. Enak kok. Jadi sebelum mencari ayat, judulnya dulu, temanya dulu, baru nyambung ya Pak Syafi'i. <laughs> Kalau nggak judulnya dulu nggak nyambung, apa yang dimaksud? Jadi kadang-kadang gitu. Tuh. Surah Toha. Ya, surah ke-20. Ini surah ke-20. Ada Bang, ini ya. satu ayat ke-14. <clears throat> Ada ya, ayat ke-14. Tuh, ada kan? Nih, di komputernya. Saya cari dulu surah ke-20. Ya, surah ke-20. Tuh, ayat ke-14. Di komputer, kalau pakai komputer lebih cepat. Tuh, langsung keluar ayatnya nih Bu Erni. Keluar artinya. Mau pakai bahasa Inggris artinya. Mau pakai bahasa Indonesia tuh ada ayat 14. Kemudian ada terjemahnya. Itu ada suaranya lagi. Itu dimiliki aja ya. Itu karya karya orang Malaysia ini Masya Allah. Padahal orang Indonesia lebih pintar juga ya. Eh, itu ada nih dia. Nih. Ayat ke 14. Tuh ya. Ini dipajuin ada ada suaranya nih. Tuh. Innani Anallahu la ilaha illa ana penek ana pa'budni wa aqimis salata li zikri. Agak cepat karena <laughs> ngikutin suaranya saya. Itu ya. Nih. Saya baca uh, perlahan ayat 14 ya, sudah ketemu ya. Nih. A'udzu billahi minasy rajim. Innani, itu ya innani innani anallahu la ilaha illa ana ana pendek anaknya saya aku ana fa'budni wa aqimis salata Lizikri, Paham ya kenapa diputus-putus belajar kita? Satu memang untuk pemula kan belajar lebih bagus. Artikulasinya lebih keluar. Diputus dulu, disambung tanpa lagu, baru dilaguin. Jadi kalau belajar lagu dulu kadang-kadang hurufnya kesilap. Gitu. Dan ini untuk terjemah perkata. Jadi kan kalau disambung tanpa lagu, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Baru pakai lagu. Ya, ayat ke-14 nih. Innani Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni illa ana fa'budni wa aqimish salata li zikri Kita lihat terjemah perkataannya ya. Nih. Innani sungguh aku. Innani anallah, kata Allah ini. Sungguh aku, sungguh aku, aku, aku adalah Allah. Itu memperkenalkan Allah dirinya Allah ini. Innani anallah. Ya. Itu terjemahkan memang begitu. Innani sungguh aku, anak aku. Allah, Allah. La, tidak. La ilaha, tidak ada ilah. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Di Indonesia diartikan Tuhan orang tafsir, pernah mau pasir nggak mau ilah itu diartikan Tuhan, karena Tuhan itu sebatas Tuhan. Ilah itu Rob ya ke sana. Gitu. Ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, sungguh aku, aku ini Allah. Tiada Rob, tiada ada Tuhan, melainkan aku. Illa ana fa'budni. Oleh sebab itu, maka sembahlah aku. U'budu, kan itu fi'il amar. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah dan dirikanlah salat. Li zikri, untuk apa? Untuk mengingatku. Makanya ada orang yang Oh tujuan sholat itu untuk zikir, untuk eling. Makanya eling. Eling aja nggak sholat. <laughs> Oh nggak bisa. Karena yang dicontohkan Nabi, Nabi juga melaksanakan sholat. Jadi nggak cukup eling doang. Ini kayak gini nih. Aduh perut nih lapar. Wah, saya membayangkan nasi buduk yang enak. Dibayangin pakai ini, pakai itu. Dimakan enggak? Enggak dimakan. Kenyang enggak perutnya? Enggak. Harus makan gitu ya. Tapi bukan berarti makan itu juga menjadi kenyang. Itu hanya wasilah. Kan banyak orang yang makan justru malah penyakitan. Karena salah yang dimakan. Jadi Allah, ini wasilahnya. Wasilahnya mendekatkan diri kepada Allah. Harus sholat. Jadi tujuan sholat diantaranya. Wa akimi sholat dan dirikanlah sholat li zikri Nanti di lain ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh kan paham ya? Nih. Innani apa terjemahnya? Tuh. Innani sungguh aku, anak aku, Allah Allah, sungguh aku, aku. Nah, nanti menterjemahnya enggak aku-aku gitu ya. Ini terjemah perkata kan begitu. Sesungguhnya aku, aku adalah Allah. La ilah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb. ilah anak kecuali aku kata Allah. Oleh sebab itu, fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, nyembah itu diantaranya apa? Mediatornya, alat untuk mendekatkan diri takrub ilallah dengan sholat. waakimi sholat dan dirikanlah sholat. Lizikri, supaya apa? Supaya kamu mengingatku, untuk mengingatku. Itu kan kalau perbankan kan sekarang mulai ada ATM. Itu tahu nggak ATM? Itu kan Kalaupun libur apapun, asal ada kantor ATM-nya, ada kartunya, nomor PIN-nya tahu, langsung hubungan, langsung ambil uang. Sama ya, hubungan dengan Allah kan ada ada ATM-nya. Tahu nggak nomornya, PIN-nya? empat dua ya. empat tiga Empatnya sholat Isya, duanya sholat subuh, empatnya salat zuhur, empatnya salat asar, tiganya sholat maghrib itu ya. Empat 42443. Tanpa sholat nggak terbuka amal itu. Itu itu pinnya ya. Jadi mau amal apapun tanpa sholat nggak ada artinya. Sholat itu ibarat satu. Bahkan dibilang tahu nggak uh, hubungan jarak ya hubungan yang bebas hambatan yaitu sholat ya empat dua empat empat tiga itu nomornya ya Nah ini dirikanlah solat untuk apa? Lizikri untuk mengingatnya, Mengingatku. Nah terjemah lepasnya dilihat sebelah kanan ini enaknya terjemah perkata nih. Sungguh aku ini Allah. Jadi enggak e, menterjemah perkata dengan terjemah lepas lain. Tapi kalau langsung ke terjemah perkata enggak tahu mana yang aku. Gitu. Mana yang lah tidak. Nah, ini. Sungguh aku ini Allah kata Allah. Firman Allah seperti ini kan ini firman Allah. Tidak ada Rob, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain aku. Oleh sebab itu, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Itu saya katakan orang orang yang nggak pernah orang yang nggak pernah berdoa itu bukan orang Islam, orang kafir. Wah, masa iya? Iya, karena sholat itu juga doa, iya kan? Jadi orang yang nggak pernah berdoa bukan Islam kan? al-farqu bainal muslim wal kafir as Perbedaan Islam dan bukan Islam dengan kafir itu salatnya. Ada salat berarti dia Islam. Coba lihat ya, hadis-hadisnya sahih kok itu. Kemudian tentang salat ini ada di surah Al-Hajj, surah ke-22. Ini dekat ya, sudah 20 kan 22. Surah 22. Surah ke-22 ayat 78. Ayat 78. Ada di halaman 341. 78. Oh, hampir akhir ini ya. 78. Wajah hidup. Nah ini. Tuh. terus sholat wa wa'ta simu billah. Nah, kalau ini komputernya gampang tinggal turunin tuh cari surah ke 22. Ini Al-Hajj tuh ya. Hmm. Sininya pajukan ayat terakhir. Ayat yang ke 78. Ini ada eh, ayat saja ada sujud ya di sini Ada. Sebelumnya itu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun itu tuh. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan sembahlah Robmu, Tuhanmu. Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Itu ada ya. Itu sebelumnya. Ini Allah janji Allah, kalau Allah tidak pernah salah kalau berjanji ya. Ini janji Allah. Uh, oh kelewat nih. Al-Mu'min ya. Surah ke-22. Hmm. Ada. Ini surah ke-22. Besok kita teruskan ya, sayang waktunya nih mau habis. Surah Al-Hajj. Nih ya. Surah Al-Hajj. Dia tuh. Ada ya. Ayat yang ke 78. Agak lama di sininya karena ini nih. Tuh. Pas terakhir. Nah, ini dia ya. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu suruh jihad dulu tuh, ada hubungannya dengan jihad. Wajahidu tuh, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din atau fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Nah ini kewajiban nih. Fa aqimus shalah maka dirikanlah salat wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat wa'tasimu billah dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah. Huwa maulakum Dialah Allah maha pelindung yang melindungi kalian. Wa amal maula, maka sebaik-baik perlindungan. wani aman nasir, dan sebaik-baik penolong hanya dari Allah. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim Dialah Allah telah menamakan kamu orang-orang yang berserah diri. Orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Agar Rasul, agar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi saksi atas dirimu. Dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan berpeganglah teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini ya. Sayang waktunya. Ya, 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاهدوا في الله jihadi, جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في din min haraj. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم فنعم المولى ونعم النصير itu ya dan sebaik-baik perlindungan dan sebaik penolong hanyalah Allah kita hanya berlindung kepada Allah. Baik Ibu dan Bapak ada saran dan kritik jangan jangan sungkan sampaikan ke 0812 828 7881. Untuk murotal hari besok hari Kamis surah Al-A'raf ayat 19 hingga ayat 51. Sebentar siang nanti saya ada taklim di Bidakara pada salat zuhur Bidakara Pancoran ya di uh, Masjid Al-Hidayah. Terima kasih. Eh ulil albab ya Masjid Al-Hidayah. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis.